Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sailin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamitin. Ikhwatal iman Asatijatul kiram Majelis cahaya hati Insya Allah semua kita diberi nur Hidayah oleh Allah Jalla Jalalu Kali ini Kita bersama Ustadz Haji Muhammad Saleh Hasan MA Beliau adalah sahabat Arifin Sama-sama alumni Pondok Pesantren Darun Najah Ya, Alhamdulillah kembali duduk bersama beliau dan kini kita semua Arifin dan Ikhwah akan menyimak nasihat beliau dengan tema huru hara. Allah huru hara. Sebelumnya kita dengar tauji Rabbani kalam Allah dibacakan santri Azikra yang sudah hafal 30 juz Al-Qur'an uh, eh, Alijen. Kita simak surah apa nak? al jathiyah ayat 28 29. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kullu dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya pada hari itu kami beri balan atas apa yang telah mereka apa yang atas telah kamu kerjakan Allah berfirman inilah catatan kami yang mentuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham para alim ulama, para habaib yang kita cintai di mana saja berada tadi ayat yang dibacakan terdapat dalam surat Al-Jathiyah dinamakan Al-Jathiyah karena memang di dalam ayat 28 disebutkan Al-Jathiyah Al-Jathiyah artinya lutut, duduk dengan bertumpu pada dua lututnya dan jadi jemari kakinya. Jasiah artinya duduknya orang yang dalam keadaan susah. Duduknya orang dalam keadaan huru hara. Duduknya orang dalam keadaan sedang menunggu, menanti sesuatu yang akan diputuskan. Watara ummatin jatiyah dan engkau melihat nanti di hari kiamat. Setiap umat duduk dalam keadaan bertukuk lutut. Kulla ummatin tudua kullu ummatin tudaa ila kitabiha. Setiap umat dipanggil satu persatu kepada kitabnya, kepada catatan amalnya, ini amalanmu betul betulkah engkau melakukan ini melakukan ini berbuat korupsi misalnya mengambil ini melakukan ini itu semuanya dipanggil satu persatu ila kita biha kepada catatan amalnya al-yauma tuzawna ma kuntum ta'malun pada hari ini akan dibalas semua apa yang telah engkau lakukan di dunia dulu nah jadi Kondisi di mana seseorang berada di dalam duduknya dalam keadaan bertukuk lutut. Ya. Dengan mengandalkan dua dengkul dan jari jemari kakinya ini akan didapati oleh orang yang bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia diperlihatkan amal solehnya. Kemudian sampai pada gilirannya ya, manusia dikumpulkan dari zaman Adam sampai akhir sampai pada gilirannya Allah Subhanahu wa taala berfirman hadza kitabuna yantiqu alaikum bilhaq inilah catatan yang ada pada kami bersaksi bertutur dengan sebenar-benarnya tidak ada yang bisa kita pungkiri di situ semua terekam rapi bagaikan CCTV bagaikan flash disk yang tinggal diputar tidak ada yang bisa memungkirinya. Semua berbicara dengan benar. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'amalun. Sesungguhnya kami yang memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal-amal kalian. Ya. Kami yang memerintahkan mereka semua untuk mencatat amal-amal yang apa yang kalian lakukan di dunia. Jadi, ikhwan fillah, semua apa yang kita lakukan itu terekam semuanya. Kemudian qala Salman Al-Farisi inna fi inna fil yaumil qiyamah la sa'atan hiya asru sinin yakhidun nas fiha juthatan ala rukabihim. Sesungguhnya di hari kiamat itu ada satu masa yang lamanya 10 tahun lamanya di mana manusia tersungkur dalam keadaan bertukuk lutut dusatan ala rukabihim di atas kedua lututnya dan di atas jari jemarinya 10 tahun bayangkan ini hanya menunggu proses dihisap ya, bayangkan kalau 10 tahun waktu di hari akhirat itu beda sama waktu di dunia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yauman inda rabbika kalfisana Sehari bagi Allah sama dengan seribu tahun bagi kita. Bagi hitungan kita. Ya nggak kebayang kayaknya ya. Sepuluh tahun proses menunggu dipanggil satu persatu. Dalam keadaan jathiyah duduk bertukuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mengatakan sebelumnya ada masa 300 tahun di mana manusia dalam keadaan yang tidak menentu. Tidak ada kepastian. Mereka ini mau diapain? Subhanallah. Ya, mereka lari kemana-mana minta pertolongan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim. La as'aluka illa nafsi. La as'aluka al-yawm illa nafsi. Ya Allah, aku tidak akan meminta pada hari ini kecuali aku hanya meminta keselamatan untuk diriku. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa nolong siapa-siapa. Begitu juga Nabi Isa. Umat ini minta tolong kepada Nabi Isa. La al yaum illa nafsi aku tidak bisa meminta kepadamu kecuali aku hanya minta keselamatan hanya hanya untuk diriku saja hatta sampai kepada Siti Maryam yang melahirkannya aku pun tidak bisa memintakan kepadanya keselamatan saking huru haranya luar biasa itu masa 300 tahun manusia dalam keadaan yang tidak menentu kemudian umat ini meminta tolong kepada Nabi kita Muhammad SAW kemudian Nabi kita Muhammad SAW sujud di hadapan Allah di bawah arusnya Allah Ta'ala meminta sujud dan menyebut memuji Allah dengan satu pujian yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak, is'al tu'ta, isfa'tu syafa." Angkat kepala wahai Muhammad, mintalah dan engkau akan kuberi. Lalu Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Allah, ya Allah, umatku menunggu begitu lama menunggu keputusanmu mereka ingin agar segera dipercepat hisap mereka agar segera disegerakan ya Allah. Nah, Allah kabulkan. Kemudian subhanallah. Silahkan masuk surga. Yang sudah bersih yang tanpa hisap masuk surga di sisi kanan pintu sebelah kanan dari surga. Nah sisanya sisanya yang dihisap jadi ya akhirat itu ada tiga golongan nanti umat Islam terbagi dua yang dihisap dan yang tidak dihisap. Dihisap dan yang dihisap. Dan yang al-kafirun masuk neraka langsung. Nggak ada urusan itu. Lanukimu yaumul kiamati. Lanukimu lahum yaumul kiamati wazna. Mereka orang kafirin tidak diadakan timbangan apa yang mau ditimbang. Hmm. Insya Allah kita semua yang tanpa hisap juga dihisap. Amin. Subhanallah. Yang bersih hatinya yang diampuni dosanya sebelum kita wafat. Ustaz Soleh, dari tadi Arifin terus terenyuh membaca ayat ini. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Al-yawm tuzawna ma kuntum ta'malun. Allahu Akbar coba iwa. Renungi, ulangi, baca ayat ini dan hayati dan bayangkan kejadian itu pada diri kita. Bertukuk lutut Hari itu setiap manusia, setiap umat diperlihatkan catatan amalnya selama di dunia. Ya, dari mulai balik. Itu ya. Dari ya. akil nih, apa yang kamu lakukan Hai Arifin? Apa yang kau lakukan Arifin dari mulai akhir balik ini dia kelakuan kamu? Yaumatul Sarair, hari dibukanya tabir. Tidak ada lagi yang dirahasiakan. Tidak ada lagi yang bisa dibela pada hari itu. Semua bicara. Orang yang kita zolimi, ia bersaksi. Tangan bicara, kaki bersaksi. Mata bicara. Alam naj'al ainain walisana wa Kulit-kulit bicara. Harta bicara dari mana ke mana? Allahu Akbar, inilah yang buat orang beriman sibuk dalam hidupnya mencari keridhaan Allah dengan semangat beramal saleh, semangat beribadah, semangat berakhlak mulia, semangat berdakwah dan terus semangat muhasabah diri. Terus diri dengan minta ampun, minta ampun, minta ampun pada Allah. Sungguh Rasulullah SAW bersabda berita gembira. Di akhirat nanti hamba Allah yang paling beruntung adalah begitu dibuka catatan amalnya, paling banyak minta ampunnya kepada Allah. Kalau sudah Allah ampuni, selesai sudah. Allah nggak lihat lagi dosanya. Allah nggak lihat lagi kesalahannya. Aku sudah ampuni dia. Siapa itu? Hamba Allah yang bergelimang dengan dosa. Kemudian ia bertobat kepada Allah jala jalaluh. Itulah rahmat yang paling besar kepada hamba yang bertobat. Wakhi sayiat wa man taqi sayiati yawma idzin rahimta wa dzalika huwal fauzul azim. Surah Al-Mu'min ayat Ghafir ayat 9. Siapa yang mesti aibnya dibuka, dosanya dibalas di akhirat. Tapi subhanallah, tidak dibuka aibnya, tidak dibuka catatan buruknya, tidak dibalas dosanya. Itulah rahmat Allah untuk hamba yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan itulah kemenangan besar bagi hamba yang bertaubat. Jangan sia-siakan masih ada siksa umur, sisa umur sedikit lagi. Kematian makin dekat dengan kita. Jantung ini masih berdenyut, nafas masih mengelak, tentu atas izin Allah. Karena Allah ingin kesempatan sisa umur ini untuk bertaubat. Arifin mengajak diri Arifin yang banyak dosa ini untuk bertaubat dan ikhwah semua. Mari kita bertaubat sungguh-sungguh. Manfaatkan sisa umur ini dengan ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah, dan terus kita minta ampun, muhasabah diri kepada Allah. Jazakumullah Ustaz. Ringkas, padat, huru hara membangun kesadaran kami untuk sungguh-sungguh bertaubat. Bagi ikhwah yang ingin beramal jariah, pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur, Desa Cibadung, Gunung Sindur, silahkan datang langsung menyerahkan amal atau datang ke lapangan apa yang diperlukan, pohon, semen, besi, atau serahkan ke rekening hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 Kafaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Maafkan Arifin Jazakumullah khairan kasira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh